oleh Allah SWT dan pahalanya dilipat gandakan Allahumma amin. Masyarakat muslimin, sebagaimana diketahui bahwasanya bulan Ramadan termasuk di mana Allah SWT menurunkan Al-Quran karena itu dikatakan syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan suci Ramadan itu bulannya Al-Quran. Untuk itu marilah kita senantiasa berupaya bagaimana caranya di bulan Ramadan itu cinta kita kepada Al-Qur'an semakin meningkat. Cinta kepada Al-Qur'an tentu banyak macamnya. Orang yang asalnya jarang membaca Al-Qur'an kemudian memperbanyak bacaan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu juga pertanda cintanya bertambah kepada Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bukan hanya membaca saja. Mempelajari dan mengkaji Al-Qur'an di bulan Ramadan juga sangat diperlukan. Termasuk dalam rangka menghidupkan bulan suci Ramadan dengan mempelajari Al-Qur'an. Atau misalnya sebelum Ramadan kita mempunyai mushab yang kurang begitu baik kondisinya akan sudah lama Kemudian di bulan Ramadan ini tatkala kita mempunyai rezeki, kita membeli Al-Qur'an, tujuannya adalah untuk mencari barokahnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Barangkali saudara-saudara kita yang mempunyai pekerjaan percetakan penerbitan, maka di bulan suci Ramadan ini sangat penting sekali bagi mereka tak khusus untuk mencetak atau menerbitkan Al-Qur'an dengan tujuan bahwa di bulan suci Ramadan ini menghidupkan pekerjaannya itu dengan sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini termasuk suatu hal yang sangat mulia karena di dalam firman Allah disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila al qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan inilah diturunkan Al-Qur'an sebagai penerang Tentu penerang di sini dengan segala macam apa yang menjadi keterkaitan dengannya. Orang yang hatinya gelap alias kurang terbuka diharapkan dengan membaca Al-Qur'an atau sering membaca Al-Qur'an maka Allah berkenan untuk membukanya. Ini juga termasuk huda alias petunjuk dari Allah melewati Al-Qur'an. Orang yang belum memahami agama kemudian berusaha belajar tafsir Al-Quran di bulan suci Ramadan, ini juga dapat meningkatkan huda alias petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masya muslimin, cinta Al-Qur'an memang sangat dianjurkan dan cinta Al-Qur'an ini besar, luar biasa pahalanya serta keutamaannya. Menjaga Al-Qur'an dari kesuciannya juga sangat luar biasa. Kalau misalnya di suatu tempat ada pelecehan terhadap Al-Quran. Lantas orang-orang setempat ini membahas alias orang sekitarnya, orang-orang Islam sekitarnya ini peduli terhadap pelecehan Al-Quran yang dilakukan oleh sekelompok manusia, sekelompok orang. Maka pembelaan terhadap Al-Quran ini juga termasuk sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Arti syahrul Ramadan, syahrul Quran itu bukan hanya sekedar membaca, namun membacanya ini sangat penting. Konon Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau senantiasa murojaah dengan malaikat Jibril tentang bagaimana bacaan Al-Quran yang benar, tajwidul Quran, tartilul Quran, dan segala macam yang berkaitan dengan Al-Quran. Bahkan menurut para ulama, akhir dari masa hidup Nabi di bulan Ramadan sebelum wafat beliau adalah tempat Nabi Tasheh alias Murojaah dengan malaikat Jibril sehingga tertibul Quran yang ada di antara kita yang tertera di dalam mushaf Al-Quran itu adalah susunan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan tertibul Quran. Sekalipun ayat-ayat Al-Quran ini turunnya tidak sama dengan susunan yang ada di dalam mushaf. Namun tasehnya Nabi kita Muhammad SAW pada akhir Ramadan menjelang beliau wafat. Itulah yang disepakati oleh para ulama sebagai wujud tartibul Quran yang ada baina aidil muslimin di antara kalangan umat Islam. Masyal muslimin, karena itu marilah kita menghidupkan Al-Qur'an. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an, menghidupkan Al-Qur'an dengan hal yang salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga perintah dalam satu hadis, ikraul Quran bil hunil Arab wa bi aswatiha wa iyyakum waluhuna ahlal kitabi wa ahlal fisq. Bacalah Al-Qur'an ini dengan luhun. Luhun itu nagom. Nagom itu langgam Arab. ikraul Quran bil hunil Arab. Bacalah Al-Qur'an ini dengan langgam Arab wabi bi aswatiha dan dengan suara Arab. Wayakum dan sekali-kali janganlah kalian walhuna ahlul kitabain untuk membaca Al-Quran itu dengan gayanya ahlul kitab Al-Kitabain yaitu Yahudi dan Nasrani maksudnya wa ahlul fisik dan juga jangan sekali-kali membaca Al-Quran itu dengan tata cara lagunya orang fasik misalnya orang membaca Al-Quran dengan lagu dangdut lagu pop lagu ngremo lagu dandang gulo dan lain sebagainya itu tidak diperkenankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kita diperintahkan untuk menjaga Al-Quran segala macam dengan Al-Quran ini yang benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Inna anzalna Qur'anan Arabian. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran itu dengan benar-benar Quran yang berbahasa Arab bernagom Arab, belanggam Arab. Jadi sunnah Nabi ini harus kita resapi dan kita pertahankan. Jangan sampai kita berusaha untuk merubahnya. Tentunya bagi mereka yang mampu. Bagaimana dengan kita-kita orang Jawa yang tidak mampu misalnya. Yang tidak mampu itu diodor. Tapi bukan berarti boleh menjawaisasi bacaan Al-Quran. Atau mengdandutisasi, didangdut-dangdutkan atau dilanggam jawakan. Ini adalah bertentangan dengan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyal muslimin, oruf Oruf alias kebiasaan adat itu memang boleh di dalam agama dan tidak dilarang. Kebiasaan seseorang membaca di dalam bacaan Al-Quran di dunia ini ya sudah sebagaimana yang kita fahami dengan nagam atau langgam Arab yang masyur di kalangan umat Islam. Jangan lantas diroba karena tidak sesuai dengan uruf atau kebiasaan orang-orang atau umat Islam. Ayat Al-Qur'an mengatakan "Hudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid adil jahilin. Menurut Imam Nasafi artinya bahwa hudil afwa berilah kemaafan wa murbil urfi ini mahal syahidnya wa murbil urfi perintahkanlah dengan yang uruf yang masyhur. Uruf menurut Imam An-Nasafi yaitu wa kullu khaslatin yartadhiha al-aqlu wa yaqbaluha syar'. Uruf menurut Imam Nasafi yaitu setiap perbuatan yang disenangi oleh akal dan diterima oleh syarak alias syariat. Ini tertera di dalam kitab tafsir An-Nasafi juz 2 halaman 82. Maksudnya demikian. Kalau bacaan Al-Quran, ya orofnya itu dengan bahasa Arab, dengan langgam Arab, dengan lagu Arab. Tapi kalau dandang gulo atau ngeremo, yaitu dengan langgam Jawa. Jangan dibalik, baca Al-Quran dengan langgam Jawa, sedangkan baca dandang gulo dengan langgam Arab. Ini tidak orof, ini yang ya bahul akal, susah akal inti untuk menerimanya kecuali bagi mereka yang memang mempunyai keterbatasan di dalam melakukan Al-Qur'an, memang bisanya cuman seperti orang Jawa pada umumnya itu tidak apa-apa karena diuzur oleh syariat. Tapi bila mana sengaja menjawaisasi bacaan Al-Qur'an jelas ini bertentangan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, marilah di dalam bulan suci Ramadan ini kita berupaya dan berusaha untuk menghidupkan Al-Quran dalam jiwa kita, dalam rumah tangga kita, dalam keseharian kita, dalam lingkungan kita, dan dalam masyarakat kita sesuai dengan apa yang dulu diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dilanjutkan oleh para tabiin dan para ulama salaf sampai kepada orang-orang tua kita yang mereka mengenal bacaan Al-Quran itu yang oruf sebagaimana difahami dicintai oleh umat Islam seluruh dunia. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberi kecintaan penuh kepada Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis solihin. ورزقنا وإياكم محبة سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم